بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد عزكم الله telah dijelaskan tadi beberapa ayat, beberapa hadis yang menggambarkan kepada kita permusuhan iblis laknatullahi alaih dan bangsa jin terhadap bangsa manusia terutama kaum muslimin sebagai upaya mereka untuk menyesatkan Bani Adam, menyimpangkan Bani Adam dari siratal mustaqim. Digambarkan begitu keras permusuhannya, begitu lekat permusuhannya, begitu dahsyat permusuhannya tiada henti tampak lelah dan letih barakallahu fikum. Sekarang pada kesempatan yang kedua ini saya ingin menyebutkan barakallahu fikum beberapa bentuk beberapa ragam permusuhan iblis terhadap umat manusia. Perlu dipahami kalau tidak bahwasanya permusuhan iblis terhadap Bani Adam ini ragamnya sangat banyak. Mereka akan melakukan segala cara, segala upaya untuk bisa mengganggu, menyakiti, menyimpangkan Bani Adam. Yang pertama ya ikhwan, dan ini yang sangat berbahaya ialah permusuhan dalam bentuk was-was. <clears throat> Syaitan memberikan was-was kepada para manusia. Yang namanya was-was para kalafikum Maknanya ialah ma alqahu syaitanu fi nafsi bani Adam. Apa yang dihembuskan oleh syaitan pada diri Bani Adam. Apa yang dihembuskan, yang dilemparkan oleh syaitan pada diri Bani Adam. Dikenal dengan sebut was-was syaitan. Sehingga dia sangat halus sangat lembut, sangat samar, masuk ke dalam jiwanya Bani Adam. Barakallahu fikum. Di sini kalau tidak was was syaitan itu asal muasalnya atau awal mulanya dari benak-benak yang berkelebat namanya khawatir. Disebut dengan khawatir atau namanya khatarat. Asal muasalnya atau awal-awalnya ialah bentuknya kelebatan-kelebatan dalam benak. Yang kemudian dibiarkan. Tidak diluruskan, gara tepis dibiarkan. Ketika yang namanya benak-benak tadi, kelebatan-kelebatan benak tadi dibiarkan, istakarat, maka dia akan bersemayam di pikiran Bani Adam. Apabila sudah bersemayam, tamakanat semakin kuat. Dan bila dibiarkan semakin kuat, asarat maka akan berpengaruh pada pemikiran-pemikiran Bani Adam. Awalnya adalah kelebatan benak, setelah itu akan muncul menjadi al-fakarat atau fikroh-fikroh, pikiran-pikiran. Baru kemudian setelah itu akan masuk kepada perkara lebih mengerikan lagi. Apa yang dia pikirkan setelah itu? Perkara yang menyimpang menjadi syubhat. Perkara yang mengandung unsur kemaksiatan namanya syahwat. Perkara yang menuju pada kekufuran namanya kufriyah. Mengerikan ya kawan. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya di juz yang ketujuh halaman 222 Beliau mengatakan fal khawatir allati laisat bimustaqirah wala ijtalabat hasyubah fahiya allati tudfa'u bil i'radi anha wa ala mithliha yutlaqu ismul waswasah yang namanya khawatir kelebatan-kelebatan di alam benak yang tidak bersemayam dan juga tidak disambar oleh syubhat yang nggak bersemayam dan tidak disambar oleh syubhat itulah kelebatan-kelebatan benak yang bisa dihilangkan dengan berpaling daripadanya ditepis akan hilang itulah yang disebut dengan yang namanya was wasah jadi itu masih masih awalnya nggak ada masalah ya Pak. Jadi yang namanya was-was yang kemudian tercela, was-was syaitan yang tercela ketika kelebatan-kelebatan tadi itu dibiarkan. Dibiarkan sampai bersemayam. Dibiarkan sampai dimakan oleh syubhat. Kuat, berpengaruh, kena syubhat, kena syahwat, atau kena pikiran-pikiran yang menyimpang. Maka was-was tadi masuk dalam perangkap-perangkap syaitan. Paham ya? Gambarannya ya Antum tiba-tiba ada yang berkelebat. Ah, sesuatu di benaknya antum berkelebat. Berkelebat. Masya Allah ya. Manusia Allah yang menciptakan. Jin Allah yang menciptakan. Berkelebat. Hah? Matahari, bulan, bintang, bumi, semuanya Allah yang menciptakan. Berkelebat, seret. Lalu siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla? Hmm, hati-hati ini. Hah? Muncul kelebatan begitu. Semua ini Allah yang menciptakan. Terus siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla? Ini kalau antum tepis, dihilangkan. Astagfirullahaladzim. Itu selesai ya, Pak. Hanya semata-mata khawatir tudfa. Kelebatan yang berdam pada masalah. Tapi ini kalau antum biarkan ha, dibiarkan istakar akan bersemayam di benaknya antum. Terus di sini siapa penciptanya Allah? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Antum biarkan semakin kuat, semakin menghujam, berpengaruh. Akhirnya muncul sebuah fikroh pemahaman yang mengerikan. Namanya syubhat. Kemana-mana kamu akan tanya siapa penciptanya Allah? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Nggak dapat jawaban, antum jawab sendiri. Berarti, berarti, maka, maka, maka. Ujungnya kekufuran. Bahaya. Fahim belum? Itu yang namanya asal muasal yang namanya waswasa. Inilah yang sering dihembuskan oleh syaitan. Sehingga dihembuskan was-was jelek. Mungkin was-was berbau subuhat, pemikiran yang menyimpang, atau was -was syahwat dalam bentuk syahwat syahwat ujungnya kekufuran kesyirikan kebid'ahan kefasikan atau kemaksiatan ini ujung yang di, di, disukai oleh iblis laknatullahi alaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-17 halaman 518. Belum menyatakan al-wiswasu aslu kulli kufrin wa fusukin, wa isyanin fahuwa aslu syarri kulli. Kata beliau rahimahullah yang namanya waswas -was setan asal muasal semua kekufuran. Semua kefasikan semua kemaksiatan. Bahkan was-was ini asal muasal semua kejelekan. Itu berawal dari yang namanya was-was. Beliau mengatakan famata wuqiyal insanu syarrahu wuqiya azab jahannam wa azab al-qabr wa fitnatal mahya wal mamati wa fitnatal masihid dajjal kapanpun seorang insan terjaga dari kejahatan was-was ini maka dia akan terjaga dari azab jahanam azab kubur fitnah kehidupan fitnah kematian fitnahnya dajjal bahkan belum mengatakan fa innaha fa inna jami'a hadhihi fa inna jami'a hadhihi innama tahsulu bitariqil wiswas. Sebab semua tadi tercapai terjadi dari jalurnya waswas. Adab jahanam, adab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan semuanya itu dari jalurnya waswas. -was. Asalnya kelebatan-kelebatan benak terus bersemayam, semakin kuat, semakin menancap, semakin menghujam, berpengaruh, muncul kehendak, muncul uh, perbuatan, ucapan yang menyimpang tadi barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini sebabnya barakallahu fik kita dalam Islam azakumullah diminta untuk senantiasa bertawud dari waswas was syaitan. Barakallahu fikum. Apa ayatnya, Ikhwan? Hah? Dalam surat An-Nas Qul a'udhu bi Nas Malikin Nas Ilahin Nas Min syarril waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas Minal jinnati Ada yang kedua ya kan Wan nas Alhamdulillah Nama Nah ini paling bahaya Ini yang paling sering dibisik bisikkan oleh siapa? Setan dikatakan sebagai al-khannas. Min syaril waswasil khannas. Dikatakan sebagai khannas sebab kalau manusia itu lalai dari Allah Azza wa Jal dia menghembuskan waswasnya. wasnya ya. Ketika ingat Allah, zikir kepada Allah, doa, baca Quran, ibadah, dia akan bersembunyi. Khannas, sembunyi. Hah? Lupa lagi. Psst, lagi, sembunyi lagi. Demikian yang namanya setan. Hmm? Min syarril waswasil khannas yang memberikan was -was pada jiwanya manusia, was -was jin dan ada juga yang kedua was wasnya manusia. Barakallahu Ini yang paling bahaya. Sehingga ketika antum sudah mulai muncul kelebatan-kelebatan yang aneh-aneh itu langsung diredam langsung ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim ta'awud ya ikhwan jangan dibiarkan jangan ditunggu suburkan ujungnya nanti kalau bukan syubhat ya syahwat kalau bukan kufur ya syirik kalau bukan kufur syirik ya bid'ah kalau bukan bid'ah kefasikan kemaksiatan kemungkaran kejelekan hati-hati ini jangan lupa ya ikhwan terus akan terus dilakukan oleh syaitan tadi sepanjang hidup kita. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita ya ikhwan, al-muwaswisun thalatha. Ini sebagai faedah ya ikhwan. Al-muwaswisuna lil muslimi thalatha. Ada tiga pihak yang memberikan was-was kepada, kepada, kepada, eh, kepada kaum muslimin. Tiga pihak yang biasa memberikan bisikan-bisikan was-was kepada kaum muslim. Tiga pihak ya kawan. Yang pertama ialah nafsuhu. Ha? Jiwanya sang muslim itu sendiri. Was-was dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, di surat Qaf ayat ke-16 Allah mengatakan dalam firman-Nya walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh hatinya sendiri ada was-wasatun nafs was-was dirinya. Yang namanya was-was nafsi ya, apa yang bergejolak di hatinya itu Hmm? Bisikan suara hati. Ini tergantung. Ini kalau suara hati yang baik jadi bagus. Yang dibahas ketika yang bergejolak dalam hati, was-was jiwa, kejelekan. Alhamdulillah dalam Islam barakallahu fikum selama itu masih dalam bentuk gejolak hati suara hati belum ada hukum. Baru ada hukumnya ketika terlontar dalam ucapan atau terwujud dalam amalan. Baru dihukum. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha malam ta'mal au tatakallam. Ini rahmat ya Allah Azza wajalla. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku. Memaafkan umatku apa yang bergejolak dalam jiwanya, yang menjadi suara hatinya. Dimaafkan, enggak ada hukum. Selama dia tidak berbuat atau berbicara. Kalau sudah keluar kata-kata dihukumi tindakan dihukumi. Selama masih bergejolak, wah, berkelebat dalam jiwanya antum, ma, mengalami pergolakan jiwa di hati eh, luar biasa antum meredam. Itu nggak ada hukum. Sejelek apapun nggak ada hukum. begitu terlontar, di kita ikhwan, dihukumi dalam agama Islam. Atau itu bertindak dihukumi dalam agama Islam. Ini apa ikhwan? di situ ada yang namanya was waswasatun nafs. was -was dalam jiwa kita, gejolak batin, suara hati kita. Ketika ada yang jelek, langsung kamu tepis. Dan selama itu masih dalam was-was, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, para fikum disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah SAW Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya setan hanya sampai was-was saja. Masih kelepatan batin saja. Sehingga enggak ada masalah. Barakallahu Itu menunjukkan antum punya iman. Antum punya keimanan. Mengerti ini perkara yang enggak bagus. Antum melawan. Ada pergolakan batin. Wah, antum meredam. Enggak sampai terkeluarkan dalam ucapan atau perbuatan. Alhamdulillah. Hanya semata-mata was-was. Hati belum sampai perbuatan ataupun ucapan. Tapi segera kamu hilangkan. Tepis, buang sejauh-jauhnya. Sehingga hilang was-was hati. Ketika dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, semakin mantap, kuat, kuat, kuat, akan muncul perbuatan. Di sini dihukumi secara syariat. Jelek. Atau terucap dalam ucapan. Dihukumi secara agama. Jelek dosa atau dapatkan. Mungkin kufur atau syirik atau bid'ah atau fasik atau kemaksiatan ataupun yang lainnya barakallahu fikum. Intinya ini yang pertama. Was-was hati. Masing-masing kita mengalami. Masing-masing kita mengalami. Hmm? Kalau bagus, bagus lanjutkan ya Ikhwan. Kalau jelek jangan. Mungkin enggak Ikhwan? Antum pernah mengalami enggak? Mengalami ya Ikhwan. Orang yang jelek-jelek ya. Tapi dia masih punya iman. Hati-hati ini. Ya, mau masuk rumahnya orang. Sepi. Nah, ditinggal pergi mudik. Oh, kayaknya di dalamnya nih full barang. Ada sepeda motor, ada sepeda ontel, oh, kayak ada laptop segala macam. Wah, kecoa ini. Maling rak, maling rak, maling rak ah, gitu ya. <laughs> di sini wasiat. Ya? Kecoa. kamu ngerti dosa ini, tapi waduh saya butuh uang ini. Terus masih di hati. Bergejolak di hati. Ketika antum tahan, antum meredam, antum buang, antum pergi, dapat pahala ya, ikhwan. Terus apa namanya? Antum biarkan, biarkan akhirnya bertindak, langsung antum lompat pagarnya, buka pintunya. ayo kamu maling. Loh, ketahuan antum sudah dosa. Kenapa? Sudah ada tindakan di situ. Walaupun gagal malingnya yang antum uh, <laughs> rencanakan dalam hati sudah terwujud dalam perbuatan antum dosa jatuh dalam tindakan pencurian niat mencuri perbuatan mencuri walaupun gagal pencuriannya hati-hati ini yang pertama namanya was was satu nafs yang kedua ya yang memberikan was-was kepada dia adalah syayatinul ins setan-setan bangsa manusia yang disebutkan dalam Al-Quran di An-Nas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, Al-Khannas adalah orang yang memberikan was-was para jiwa manusia dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Hati-hati. Ternyata di sana ada pihak manusia yang juga memberikan was-was bisikan-bisikan jelek kepada yang lain. Mereka dikatakan sebagai syaitinul ins, setan-setan manusia. Dikarenakan jeleknya mereka, jahatnya mereka, mereka menggoda orang lain untuk masuk dalam penyimpangan mereka juga. Bentuknya gimana Ustaz? Masa manusia bisa ngasih was-was? Konkret. Kalau bangsa manusia konkret. Ahlul bid'ah, ashabul ahwa'i wal bid'ah yang melemparkan kepada antum syubhat, syubhat yang menyimpang. Itu mereka perbuatannya. Was-wasnya mereka ya, kawan. Antum disemangati untuk masuk pada penyimpangan mereka, bid'ahnya mereka, dikasih subuhat, subuhat, dikasih berbagai macam pemahaman yang samar-samar, sampai antum yang dulunya istiqomah di atas sunnah, sampai antum terpelanting. Itu antum kena was-wasnya haula, syubhatnya mereka. Juga dari kalangan uh, ashabul ma'asi wa dhunub yang dikenal sebagai orang yang fasik, yang fajir, ahli maksiat. Antum digodain terus, digodain terus sampai antum masuk dalam syahwatnya mereka. Antum terkena waswasnya wasnya haula. Ima syubhat, ima syahwat. Ini mereka harus diwaspadai, jangan. Sebab kadang itu caranya halus saya ikhwan, enggak dengan cara paksa gitu antum ditarik. Wah, tarik dimasukkan enggak. Halus dikasih Masya Allah Bisikan-bisikannya Ser, ser, ser yang membuat uh, gejolak ini menjadi membara. Tambah terasa. ha? Ah, apalagi kok mantan. gitu ya. Apalagi kok mantan itu biasanya cuma diingatkan saja masa lalunya. ah, <coughs> ah sekarang kok pura-pura suci. Ah, masa lupa sama yang dulu. dari jauh. ha? namanya sudah bagus. Hafid namanya Hafid, tapi zaman dulunya dikenal dengan nama David, nah, gitu ya. Nah, dari jauh, Dev, Dev, hmm, Dev, ah, jangan Dev, Dev, pakai nama Hafid segala, Dev, Dev, Dev, itu loh Dev, itu mu itu loh nunggu di sana, itu loh, itu loh, diingat ke selalu. Hmm? Dev, sekarang itu ada kemajuan Dev tidak cuma yang itu gaya-gaya kuno tahun kamu tuh sekarang udah samanya Zen Dev. Sekali, wah lebih fly Dev. Gitu. Wah sudah. Oh, terus digoda terus ya Ikhwan. Antum ketika antum bisa menepis mereka semua, antum selamat. Kalau tidak, antum terkena was-wasnya syayatinul ins, setan, setan manusia. Hati-hati. Ada yang kasar, ada yang halus, yang bahaya, yang halus, halus ini ya Dikarenakan ini was-was. Dimasukkan Set, tahu-tahu. Set, antunya sudah wah, setengah mati. Ketika antum masih pergolakan jiwa, dimaafkan. begitu antum berbuat atau berucap yang jelek tadi, baru antum kena dosanya para itu. Makanya dalam Islam diminta untuk berhati-hati dari teman-teman yang jelek, menjauh dari orang-orang yang jelek, baik orang yang banyak syubhatnya, pemahamannya sesat, atau orang-orang yang fasik, yang fajir. Jauh sejauh jauhnya kata Rasul, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa, yang mengajak kamu selalu untuk perkara kebaikan. Jauh dari teman-teman yang jelek tadi barakallahu karena pada mereka ada was-wasnya. Barakallahu. Yang ketiga, Pihak yang ketiga ialah sayatinul jin. yang kita bahas sekarang setan-setan bangsa jin. Barakallahu fikum. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bangsa jin. Itu yang dibahas tadi ikhwan. Bangsa jin. Nah, mereka ini macam-macam. Di antara bangsa jin yang selalu memberikan was-was jelek kepada kita, satu korin. Jin korin. Jangan lupa yang tadi ya, jin korin. Selalu. Shhh menghapuskan yang jelek-jelek. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah iblis wa junuduh wa saraya. Iblis kemudian tentara-tentara iblis, pasukan-pasukan iblis dari anak keturunannya. Ada sebuah hadis ya ikhwan. Dan dia sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bagaimana iblis ini mengirimkan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya kepada umat manusia untuk menyimpangkan mereka dengan was-wasnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arshahu ala alma thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan kata Rasulullah SAW sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air Barakallahu fikum. Kemudian dia mengutus tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya menyebar untuk menfitnah manusia. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling besar fitnahnya. Paling besar fitnahnya. Dan fitnah yang paling disukai oleh iblis ialah yang berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya bikin kerutan rumah tangga, terus difitnah, was-was, sampai cerai. Wah, paling bagus. Disebutkan dalam keterangan tadi lanjutannya dan itu panjang. Nah, mereka laporan kepada iblis. Wah, iblis, saya berbuat begini, begini, begini, begini. diem aja. Terus sampai dia datang. Wah, iblis, saya laporan. Saya telah berhasil menceraikan uh, Fulan dari istrinya. Langsung mengatakan, anta huwa. Kamu orangnya, kamu orangnya, kamu orangnya. Sini didekatkan sama iblis. Padahal luar biasa. Ada korin yang selalu menyertai kita setiap hari, menghembuskan yang jelek-jelek sama kita, jin kafir korin. Ada pula tentara-tentara iblis yang dipersiapkan disebar luas ke semua umat manusia perang tiap hari dengan was-was mereka hembusan-hembusan mereka, hembusan jelek, hembusan fitnah dan yang lain-lainnya. Atau lagi yang ketiga ya, kawan. Dari setan manusia, eh, setan jin ya, kawan. Yaitu para setan-setan yang dikirim oleh tukang sihir, tukang teluh, tukang tenun. Setan-setan bangsa jin yang bersinergi, bertawun bersama dengan dukun-dukun, tukang-tukang sihir tadi. Ya demikian. Tukang sihir kalau ingin menyihir seseorang, dia akan membaca yang namanya mantra-mantra dum dum dum dum dum dum dum dum. dum. Eh, jambi-jambi gitu, membuat simpul, tidak difasi oleh membuat simpul-simpul, nanti dia akan mengutus jin-jin tadi untuk menyakiti bahkan membunuh orang yang diinginkan. Datang set datang sesuai dengan perintahnya eh, perintahnya sang tuan gitu ini semuanya mengembuskan fitnahnya kejelekannya was-wasnya kepada umat manusia manusia eh, diri kita sendiri ada was-wasnya para setan manusia ashabul bidah ashabul maasi cincin korin pasukan iblis dan pasukan tukang sihir semuanya banyak ini semua ikhwan tindakan mereka telah was-was. Membisiki-bisiki perkara yang jelek barakallahu Ini permusuhan yang pertama dan ini yang paling mengerikan. Dikarenakan langsung berkaitan dengan akidah kita, agama kita, prinsip kita. Kita dihantam dengan subuhat, syahwat. Ujungnya kufur, syirik, bid'ah, kefasikan, maksiat dan yang lain-lainnya. Allahul musta'an. Ini yang pertama yang namanya was waswasah. Masih kuat? Lanjut. Lanjut. Permusuhan yang kedua. Ini masih global ya kan. Di sana ada perincian model-model bentuk-bentuk was-was yang mereka lakukan. Was-was ini, ini, ini, ini, ini panjang. Dan korbannya banyak. Korban pertama Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dengan istrinya sampai pada tingkat dikeluarkan dari surga. Itu dari was-wasnya iblis. Barakallahu fikum. Tapi permusuhan yang kedua. Permusuhan yang kedua ya ikhwan ialah al-mu'adzatu bi anwa'in min al adha. Menyakiti mengganggu Bani Adam dengan ragam bentuk gangguan-gangguan Barakallahu fikum. Saya sebutkan ya. Di antara bentuk muadzah mereka ialah at-tasyakkul. Bangsa jin tadi menjelma. Menampilkan dirinya menjelma di hadapan umat manusia. Kadang menjelma dalam bentuk manusia, kadang bentuk hewan, kadang bentuk eh, burung-burung uh, burung -burung, dan yang lain-lainnya yang dibahas tadi. Mereka menjelma dalam rangka untuk menakut-nakuti Bani Adam. Dalam rangka untuk mengganggu mereka. Menyesatkan mereka. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuknya ikhwan mereka ini barakallahu fikum menjelma menjadi ular. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kisah seorang pemuda Ansar pengantin baru. Ketika dia keluar rumah, dia pulang mendapati istrinya tahu-tahu di luar rumah. Wah, muncul kecemburuan nih. Ini perempuan kok keluar-keluar rumah nggak pakai izin suami, cemburu berat dia. Itu mau dibunuh itu perempuan tadi. Kata saya tenang, lihat dalam rumah ada apa yang membuat saya keluar dari rumah ini. Ternyata dia mendapati di dalam rumah ada sebuah atau seekor ular yang besar yang sedang melingkar di atas ranjangnya. Pemuda itu langsung menyerang itu ular. Ular juga menyerang pemuda tadi. Wah terjadi pergumulan ya. Tidak tahu ini siapa yang mati duluan. Yang jelas dua-duanya mati. Fakatalaha wa Hu pemuda itu pun membunuh ular tadi itu ular membunuh pemuda tadi maka dilaporkan kepada Rasul Alaihi Wasallam Rasul mengatakan dalam sabdanya inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dzalika faqtuluh fa innama huwa syaitan Kata Rasulullah SAW, di kota Madinah ini ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Kalau kamu melihat ada ular, ada ular semacam ini, izinkan selama tiga hari. Ya jangan dibiarkan, diusir. Ya mikir-mikir-mikir. Ya kalau jin akan hilang. Nanti kok muncul lagi. Di selagi mikir-mikir-mikir. Sampai tiga hari, masih nongol juga maka bunuh dia. Dia adalah setan. Barakallahu Nah kemudian diizinkan tiga hari Ustaz. Ada ular, nggak apa-apa ya tiga hari. Nah artinya jangan dibunuh, jangan dibunuh, diusir, diusir. Ayo, mikir pergi dari sini. Gitu. Itu kalau dia jin akan hilang. Kalau dia bukan jin, tetap hmm, ular biasa. Hah? Juga dalam lafaz yang lain diminta untuk memohon dengan sangat atas nama Allah. Saya minta dengan nama Allah kau dari sini. Kalau dia jangan akan keluar. Jadi dia jin muslim. Nongol lagi. Digitukan lagi. Sampai tiga hari. Lebih dari tiga hari. Nongol lagi. Setan ini. Ya, Singkat. Bismillah. Kalau dia bukan jin. Saya minta dengan sangat kamu pergi dari sini. Ya nggak pergi yang ular biasa. Saya eh, minta dengan sangat pergi dari sini. Enggak hilang-hilang. Ya sudah, atau bunuh. Dikatakan diperbolehkan untuk membunuh ular yang membahayakan para kulit. Ala kulihal mereka berwujud apa ya kan? Ular dan bisa membunuh kalian. Itu pemuda terbunuh para itu. Nah, ya kan. Atas syakul dengan berbagai macam yang ada. Kalau sekarang ini para fikum menakut-nakuti kaum muslimin. Apalagi anak-anak kan gitu ya. Eh, harakalahikum tahu-tahu oh, muncul dengan wujud yang menyeramkan. Oh, tiba-tiba di kamarnya anakmu. Hah, anak kamu ketakutan menjurit. Ah, gitu. Saking takutnya dikarenakan kamu ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Itu di sana. Dia ada apa? Orang Jawa nggak ngerti. Yang dinampai cuma anaknya tok. Itu di sana kemudian nyuding arah jendela tutup tutup jendelanya ada apa oh, ada apa ada kepala doang eh, kelihatan hanya kepala hanya kepala ya kan kepala saja nggak pakai jasad kepala nung nung nung gitu ya eh, dan jangan dibayangkan kepala yang normal kepala yang menakutkan oh takut ada yang kadang eh, muncul tahu-tahu nah eh, tambah lagi yang kayak gitu ya Fat? Tahu-tahu rambutnya panjang. Hah? Rambutnya panjang. Hah? Kayak siapa ya Fat? <laughs> Hah? Al-Muhim gitu Pak ya. Macam-macam. Dalam rangka untuk menakut-nakuti anak-anak kaum muslimin. Kalau takut ya kan, kena itu fisik, ya. psikologi ya kan, Sudah akan mudah untuk dimasuki dan digoda sama mereka. Tasyakul, ada mafhum. Barakallahu fikum. <clears throat> Yang kedua, di antara bentuk gangguan-gangguan jin kepada manusia al-mu'adzat yang kedua ialah darbuhum lil insan. Mereka mukul, memukul, memukul manusia tadi. Mukul ya ikhwan. Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Luqatul Mirjan namanya Luqatul Mirjan fi Ahkamil Jan halaman 65 dan halaman 66 Ini adalah kisah ya Evan ya. e, dulu Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki mengingkari fenomena pernikahan jin dengan manusia. Belum mengatakan Al jinnu ruhun latif. Wal insu jismun kathif. La istami'an. Yang namanya jin itu makhluk halus. Manusia kasat mata, kelihatan. Tidak mungkin bisa menyatu. Al-Muhim tiga sama beliau fenomena pernikahan jin dengan manusia. Kemudian thumma za'ama annahu tazawwaja imra'atan minal jin wa aqamat ma'ahu muddatan. Kemudian beliau mengaku ada seseorang yang menikahi perempuan bangsa jin. Maka perempuan jin tadi tinggal bersama dengan suami manusia tadi beberapa saat. Thumma darabathu bi'azmi jamalin. Kemudian tiba-tiba jin perempuan tadi memukul suaminya dengan tulang onta. Satu bayangan gedenya ya, ya. Ini bukan tulang ayam, tulang unta ya, Pak. Gede gini ya, Pak. Pukul di kepalanya. Fasajadhu. Maka dia melukai suaminya yang dari manusia tadi. Kata Ibn Al Arabi, wa arana syajjatan biwajhihi. Kemudian dia menunjukkan bekas luka di kepalanya. Sementara jin tadi lari. Barakallahu fikum. Ini diantara alasan para ulama barakallahu fikum kenapa mereka melarang manusia mendekat dengan jin. Satu, sudah lain kulturnya, tidak mungkin. Yang kedua, jin hukum asalnya akan menyakiti Bani Adam. Dengan itu tidak bakal bisa mencegah. Dia jin. Dan jin perempuan bisa menjelma menjadi perempuan yang sangat. Nah, antum kalau melihatnya, wah terkesima, semuanya lewat. Tidak ada manusia yang kayak semacam ini ikhwan lewat. Ya, atau kalau nggak nggak punya iman, wah sudah terdorong ya ikhwan. Itu yang khawatirkan. Tahu-tahu kamu menikah dengan jin tadi, namanya jin itu alamnya beda dengan antum. Dia menjelma itu nggak bakal lama, nggak bakal lama. Nah, gitu ya. Dan tujuan awalnya mengganggu antum, jahat kepada antum. Ini buktinya. Nikah dengan jin dipukuli sama istrinya. Hah? Gak ada yang tahu. Mungkin saja kamu pergi kerja di luar. Bayangannya itu itu sejak kamu di situ. Atau balik jin yang lainnya lagi. Wong jin bisa menjelma dengan bentuk yang sama. Nah, itu sama siapa nikahnya? Mungkin atau makan nikah dengan jin pertama. Tahu dia hilang ganti jin berikutnya. Zina kamu sama dia. Hah? Nah gitu. Enggak tahu. Tahu-tahu hilang. Di alamnya di alamnya dia, dia sendiri. Enggak mungkin tahu-tahu antum ngikuti gitu. Nyerobot kalanya dia. Tidak hmm, bisa ya. Kecuali dengan jampi-jampi yang diharamkan dalam Islam. Yang diharam. Intinya Pak Ikhwan, itu kejadian nyata, kejadian nyata barakallahu bahwasanya mereka bangsa jin menyakiti manusia bahkan dengan fisik, dipukul dan segala macam. Ya. Barakallahu Ini kisah juga disebutkan Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Mizanul I'tidal dan bukan perkara mustahil. Gangguan yang lain, contoh gangguan yang lain para fikum ialah disandera. Antum akan diculik oleh bangsa jin disandera di alamnya mereka. Ini dengan kehendak Allah dan kudrohnya Allah Azza wa Namanya khatful ins. Mereka menculik manusia dan menyandera mereka. Ada sebuah kejadian terjadi di zaman Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala. Dan ini dikomentari Imam Ahmad Ibn Hanbal yurwa an Umar min thalathati wujuhin walam yu'raf minas sahabati lahu mukhalif. Diriwayatkan dari sahabat Umar dari tiga jalur dan tidak diketahui seorang pun dari para sahabat yang menyelisihi beliau juga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 1709. Kisah ini ikhwan. Barakallahu fikum. <clears throat> Disebutkan di ya, ikhwan sebuah kisah dengan sanatnya sampai kepada Abdurrahman ibn Abi Laila. Dia menceritakan. Dulu di zaman Umar ada seorang laki-laki. Tayyib dari kaumnya beliau ini keluar rumah untuk melaksanakan sholat isya bersama dengan kaumnya malam-malam keluar untuk isya fafukid tiba-tiba lenyap tidak ada dicari-cari gak ketemu hilang raib Akhirnya sang istri pun datang melaporkan hal itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pun menanyakan kepada kaumnya dan mereka membenarkan. Betul wahai, wahai khalifah wahai muminin, si fulan waktu malam itu berangkat dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat isya. Tiba-tiba raib hilang, sudah kami cari kemana, mana ketemu ini bagaimana ini. Maka sahabat Umar pun kemudian memerintahkan itu istri menunggu selama empat tahun. Ya tarabas anta tarabas arbaas ini Sudah, tunggu empat tahun. Ini masa pencarian selama empat tahun. Sudah, itu perempuan menanti selama empat tahun. Dinanti. Datang lagi pada Umar. Sudah saya nanti empat tahun wahai khalifah. Tanya lagi sama kaumnya betul ini orang, ini perempuan sudah menanti selama empat tahun. Maka kemudian para kelafikum sahabat Umar pun mempersilahkan itu wanita untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Dianggap sudah raib, sudah selesai masa idah, silakan menikah dengan laki-laki yang lain. Akhirnya dia pun menikah dengan laki-laki yang lain. Tiba-tiba suami yang pertama itu muncul lagi. Setelah empat tahun sekian muncul lagi kadima kikir heboh sak kampung ini fulan lu muncul lagi langsung dinaikkan perkaranya kepada Khalifah Umar maka Umar mengatakan ya ghibu ahadukum zaman tawil la ya'lamu ahlu hayata kamu sudah hilang sekian lama sekian tahun istri kamu nggak tahu kamu hidup enggak Kata orang tadi, li uzur. Saya punya uzur wahai khalifah. Taib, apa uzurnya kamu? Dia cerita. Kata sang laki-laki tadi, dulu empat tahun yang lalu lebih saya izin sama istri keluar rumah untuk melaksanakan salat isya. Tiba-tiba aku disambar jin. Diculik oleh bangsa jin dibawa kepada mereka di alamnya mereka fakuntu fihim zamanan tawila lama saya di sana tahunan dihitung empat tahun lebih nah, disandera sama jin-jin ya kan. suatu hari jin-jin yang muslim perang melawan mereka ini perang ternyata yang menang jin-jin yang muslim maka jin yang muslim pun mendapatkan yang namanya tawanan tawanan perang. Aku termasuk di tawanan tadi. Kata jin yang muslim, agamamu apa? Saya muslim. Kalau begitu sama sama kami. Kami juga jin muslim. Maka tidak boleh kami me, apa namanya me, me, menawan kamu. Sudah kamu pilih. Kamu tinggal bersama kami atau dipulangkan ke kampung halaman kamu. Saya memilih pulang halaman, ngapain juga tinggal sama jin. Maka saya memilih pulang ke kampung halaman. Maka mereka pun membawa saya di malam hari, kemudian eh, apa namanya mengembalikan saya di tempat saya tadi ketemu. Sahabat Umar bertanya, Nah, selama kamu di sana apa makanan kamu?" Dia mengatakan, "Kullu malam yudgarismu yudhkarismullahi alaih." semua makanan yang tidak dibaca nama Allah padanya itu makananku. Jika manusia makan nggak nggak baca Bismillah itu makanannya jin. Ya itu makanan saya. Apa minuman kamu? Dikatakan al-jidik. Al-jidku katanya kata ada ialah minuman-minuman yang tidak sampai memabukkan. Itu uzurnya dia. Maka sahabat Umar pun beristihad Beliau mempersilahkan laki-laki tadi memilih antara istrinya ataukah sodaknya. Nah, kalau dia memilih istrinya, halas. Istrinya difasih, digagalkan dengan laki-laki yang kedua, dia sah dengan dengan yang pertama tadi, atau biarkan dia dengan uh, suami yang kedua, dia mendapatkan uh, maharnya. Jadi itu para perempuan mengembalikan maharnya dan dia bersama dengan suami yang kedua Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bissawab. Syahidnya Pak ya, Ikhwan, jin menawan manusia. Asy-Syaikh Mubil bin Hadi rahimahullah ditanya, "Hal yastati'ul jin ay yakhtatiful ins?" Apakah bisa bangsa jin menyandera, menculik bangsa manusia? Belum mengatakan na'am, bisa. Fakat hadatha hadha fi ahdi Umar wa fi ahdi ghair wa fi ghairi zamani Umar annahum rubbama yakhtatifuna al-insi wa yabqa indahu ma syaa Allah Ya. Bisa kata beliau terjadi di zaman Umar dan juga di zamannya Umar mereka bisa menculik manusia dan tinggal sama mereka di waktu yang Allah kehendaki kemudian kembali lagi. Barakallahu fikum. Itu yang bisa balik, yang nggak bisa balik ya hilang. Barakallahu fikum. Intinya Pak Ikhwan, itu juga termasuk gangguan-gangguan bangsa jin. Diculik kamu nyari. Diculik tahu-tahu hilang. Hmm, hati ini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Yang ke contoh yang ketiga. Bentuk-bentuk gangguan-gangguan bangsa jin. Ya. Yang berikutnya ya, ikhwan adalah membakar manusia al-ihraq. Bisa membakar orangnya langsung atau membakar anaknya atau keluarganya atau rumahnya atau apapun yang diinginkan sama jin tadi membakar ihraq ini ya ikhwan disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi ketika jin atau iblis berupaya membakar Rasulullah SAW Disebutkan dalam Sahih Muslim, lafaz Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan An Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri sholat Tiba-tiba kami mendengarkan Rasul mengucapkan a'udhu billahi minka. Ya, Tiba-tiba mengatakan demikian, aku berlindung kepada dari kamu. Summa Lalu Rasul mengatakan lagi, al'anuka bila'natillah ngomong sendiri demikian. Al'anuka bila'natillah tiga kali. Aku laknat kamu dengan laknatnya Allah Azza wa tiga kali. Tiba-tiba Rasul membentangkan tangannya seakan-akan menangkap sesuatu. Begini. Ketika beliau selesai sholat, kami bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam sholatmu yang belum pernah kami dengarkan sebelumnya. Ada apa ya Rasulullah? Dan kami melihat engkau membentangkan tangan kamu seakan-akan menangkap sesuatu. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya musuh Allah iblis tadi barusan datang membawa obor dari api untuk dia bakar wajahku dengan itu. Maka saya mengatakan billahi minka tiga kali dan saya mengatakan al'anuka bila'natillahi tamah. Ternyata dia nggak mau mundur. Nggak mau mundur, maka saya pun ingin menangkap dia ingin menangkap dia. Kalau bukan karena doa saudaraku Allah Sulaiman, niscaya pagi hari dia akan terikat di kota Madinah dan akan dimain-mainkan oleh anak-anak kota Madinah. Saya kan bahwa obor api Rasul begini kan dibakar-bakar begini. Ya. Itu namanya ihraq dan gangguan mereka membakar. Dan nyata di banyak kesempatan, di banyak tempat terjadi peristiwa itu membakar. Di sini dibakar. Hah? Betul. Dibakar. Di Semarang dibakar. Di beberapa tempat dibakar. Ketika mereka begitu cuekel, sudah begitu wah keras permusuhan kepada manusia, membakar. Mungkin memukul, mungkin membunuh, mungkin membakar. Barakallahu fikum. Itu gangguan-gangguan jin. Barakallahu fikum. Lanjut. Masih banyak lagi yang lain nih. Lanjut. Jam berapa duhurnya? Pas. Masuk. Waduh. Nah, ini, ini tak ini tadi kan membakar. Ada yang berikutnya nyolong duit. Eh, <laughs> nyolong duit. Itu ada riwayatnya ya, Pak. Jadi kira dongeng itu. Ini jin namanya apa, Jin tuyul. Nah, ini juga ada nih, Pak. Nyolong duit. Bahkan nanti ada yang kemudian menyesatkan, menyesatkan Bani Adam, membawa Bani Adam itu ke sebuah tempat, sesungguhnya sampah, tempat-tempat yang kotor, tapi dibayangkan oleh jin tadi di sebuah tempat yang begitu hijau, begitu indah, dikatakan surga. Menyesatkan Bani Adam, sehingga dikatakan, kamu masuk surga, kamu masuk surga. Gitu. Ya. Ini bahaya. Ada kejadiannya, warahmatullahi wabarakatuh nyata disebutkan oleh para ulama kita jika yang waktunya nggak memungkinkan ya nanti sore saja kan gitu ya tenang tenang masih ada waktu pada asar pada isya besok pagi tenang masih panjang ya jangan khawatir gitu ya Hah?